Dijelaskan mereka adalah orang-orang yang termasuk bil kitab wa sunnah. Juga kita telah mengkaji tentang al-ghuraba orang-orang asing yang mulia dalam keterasingannya yang diberi tuba dikarenakan keterasingannya dijelaskan pula bahwasanya mereka adalah orang-orang saleh yang bertakwa di tengah-tengah masyarakat yang rusak Orang-orang yang tak masuk di sunnah di tengah-tengah orang-orang yang terjatuh dalam berbagai macam bentuk kebid'ahan. Al-ghuraba adalah orang-orang yang mengembara api yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang apa taifah Al-Mansurah. Kelompok yang ditolong, yang dimenangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Disebut dengan Taifah al-Mansura dikarenakan itu yang dinaskan dalam hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang satu kelompok ini. <clears throat> Taifah zahirah. Kelompok yang nampak. Taifah mansurah. Taifah yang ditolong, yang dibela, yang dimenangkan. Siapa mereka ini? Akan kita kaji pada kesempatan kali ini dan sekaligus menjelaskan tentang tempat-tempat keberadaan Taifah Al-Mansurah. Maka tema yang kita angkat pada kajian sekarang ini adalah melacak al taifah Al-Mansurah. Sekarang kita baca terlebih dahulu hadis-hadis yang berkaitan dengan apa taifah Al-Mansurah dan lokasi mereka. Dikarenakan cukup panjang, kita baca terlebih dahulu, nanti kita akan syarah insyaallah taala pada fihi masail. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taifatul Mansuratu wa amakinuhum. Kelompok yang ditolong Disingkat dengan al taifah Al-Mansurah dan tempat-tempat mereka. Al-Hadithus Sadisu Ashar. Hadis yang ke-16. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد Qala haddathani Ibnu Jabir. Qala haddathani Umair Ibnu Hani. Annahu sami'a Muawiyah yaqul. Ini sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan semoga Allah meridai keduanya mengatakan Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul aku mendengar An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda La yazalu min ummati akan senantiasa ada dari kalangan umatku ummatun qaimatun bi amrillah satu umat yang senantiasa menegakkan perintah Allah, urusan Allah, agama Allah. Amrullah dimandangkan dengan perintah. Amr jawab jamaknya awamir. Perintah. Amr juga dimaknakan dengan uh, agama Allah, bimbingan bimbingan Allah. Amrun jamaknya umurun. Dua-duanya akan senantiasa ada dari kalangan umatku adanya umat yang senantiasa menegakkan melaksanakan perintah Allah menegakkan, melaksanakan agama Allah, bimbingan-bimbingan Allah, amrullah. La yadurruhum man khadzalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang melemahkan mereka. Khadzalahum takhzil itu melemahkan semangat. Melemahkan prinsip. Tidak akan membahayakan mereka pihak-pihak yang melemahkan semangat mereka atau yang melemahkan, mengendorkan semangat mereka, atau yang melemahkan, melembekkan prinsip mereka. Wala man khalafahum tidak boleh membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiyahum amrullah hingga datang kepada mereka perkara Allah wahum ala dzalik dan mereka tetap di atas itu. Kata-kata amrullah akan diterangkan nanti insyaallah maknanya. Amrullah di sini nanti akan dijelaskan. Yani Allah Jalla wa ala akan mengirimkan menjelang kiamat nanti angin sewangi misik selembut sutra yang akan mencabut nyawa setiap orang yang di hatinya ada keimanan. Ya, maka semua yang punya iman akan mati. Taifah al-Mansurah minhum akan mati semuanya dan tidak ada satupun yang muslim ketika itu baru kemudian kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi itu mereka dicabut nyawanya mereka mati dalam kondisi tetap di atas agama Allah perintah Allah barakallahu fikum berarti husnul khatimah Qala Umair berkata Umair ibnu Hanif di atas Faqala Malik ibn Yukhamir Berkata Malik bin Yukhamir rahimahullah Qala Berkata Mu'ad bin Jabal semua kalau meridainya Wahum bisyam Katanya Mu'ad bin Jabal Mereka ini, ta'ifah ini, kelompok ini Ada di kota Syam Di negeri Syam Dulu namanya Syam sekarang namanya Syria. Faqala Muawiyah berkata Muawiyah, "Hadza Malikun." Ini si Malik, Malik bin Yukhamir, yaz'umu dia mengaku annahu sami'a Mu'adzan yaqul. Dia pernah mendengar sahabat Mu'ad berkata, "Wahum bisyam." Kelompok ini ada di kota Syam. Al-hadithu akhrajahu Muslimun faqala rahimahullah. Kata Imam Muslim haddatsana Mansur ibnu Nabi Muzahim qala haddatsana Yahya ibnu Hamzah an Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir yang di atas. Ibnu Jabir ini nama lengkapnya. Anna Umair ibn Hani hadatsahu qala Dia mengatakan sami'tu Muawiyah ta'ala al-mimbar. Aku pernah mendengar Muawiyah di atas mimbar. Berarti sang khutbah di mimbar di hadapan halayak ramai. Yaqul kata Muawiyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam la tazalu qa'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah akan senantiasa ada satu taifah kelompok dari umatku menegakkan perintah Allah agama Allah la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang melemahkan mereka atau menyelisihi mereka hatta ya'tiya amrullah hingga datang perkara Allah wahum zahirun 'alan nas dan mereka masih nampak ya zahir nampak menang di atas semua orang Mati dalam kondisi di atas kemenangan tadi. Wa akhrajau ayban juga Imam Muslim mengeluarkan di sini pula min tariq Katsib bin Hisham qala haddatsana Ja'far wa huwa ibnu Burqan qala haddatsana Yazid bin Asam an Muawiyah ini jalur yang lain sampai kepada Muawiyah Walafzu dan lafadznya adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang perkara agamanya. Ada lafat ini sebelum penyebutan hadis tentang Taifah al-Mansurah. Ini uh, faedahnya latifah ya kan. Sangat lembut sekali faedahnya menggambarkan bahwasanya di antara ciri-ciri Taifah al-Mansurah mereka adalah talibul ilmi orang-orang yang mencari ilmu, yang tafakufiti yang semangat taklim, semangat ngaji, mengkaji bimbingan Islam, bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Lanjut, setelah membawakan eh, hadis ini yang menerangkan keutamaan tafakufidin Rasul mengatakan, "Wala tazalu isabatun minal muslimin." Dan akan senantiasa ada, senantiasa ada isabah. Isabah kelompok kelompok yang eh, ya kelompok isoba taifah sama ya Pak. barakalikum Dikatakan isoba dikatakan mereka melingkari. barakalikum Taib akan se nanti ada isoba sekelompok dari kalangan kaum muslimin yuqatiluna alal haqq. Mereka berperang di atas kebenaran. Zahirina ala man ahum selalu menang, tampil menang di atas semua orang yang menentang mereka. Ila yaumul qiyamah sampai hari kiamat. Ini sampai dekatnya hari kiamat. Untuk menjamak ini dengan yang yang, yang sebelumnya. Sampai dekatnya hari kiamat. <clears throat> Kata-kata yuqatilun perang menunjukkan Taif al mansurah di akhir zaman nanti bukan lagi berdakwah dengan lesan, dengan hujah, menyebarkan ilmu, tapi nanti sampai para tingkatan perang fisabilillah dengan saifus sinan, dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan senjatanya. Mereka siap dengan itu, hujahnya kuat, secara ilmiahnya sangat kuat dan mereka para mujahidin, para mukadirin dan alal haq. Dan yang kedua, menang selalu menang dan bisa mengalahkan semua orang yang menentang mereka barakallahu fikum. Baik, al-hadis jaa an majmu'ati min as-sahabah. Hadis tentang Taifah al-Mansura datang dari sejumlah sahabat. Yang di atas dari mana? Dari Muawiyah. Sekarang akan dibawakan beberapa sahabat yang meriwayatkan tentang Taifah al-Mansura. Kita baca ya, Ada delapan sahabat. Minhum di antara mereka adalah yang pertama Al-Mughirah bin Syu'bah semoga Allah meridainya. Innal Bukhari wal lafdhu lahu wa Muslim. Dengan lafaz lafaznya Bukhari la yazaluna sun min ummati zahirin. Akan senantiasa ada orang-orang dari kalangan umatku zahirin. Mereka itu tampak tidak tersembunyi, menang. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun hingga datang kepada mereka perkara Allah dan mereka masih menang dan tampak. Ini disebut dengan Taifah Zahirah. Ini Taifah Al-Mansurah. Yang kedua, dari Jabir bin Samurah semoga Allah meridhai dan Muslim walafu lafdhuh la yabraha hadha dinu qa'ima. Agama ini akan senantiasa tegak. Tegak, berdiri, menang, jaya yuqatilu alaihi isabat minal muslimin akan berperang membela agama ini sekelompok dari kalangan kaum muslimin hatta taqum sa'ah hingga bangkitnya kiamat mereka adalah isabatun mansurah sama dengan taifah al-mansurah yang ketiga Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya indah muslim wa lafdhuh lafaz Imam Muslim la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatilul haq zahirin ila yaumil qiyamah akan senantiasa ada satu taifah dari kalangan umatku mereka berperang di atas kebenaran dan mereka zahirin dalam kondisi nampak menang sampai bangkit yang kiamat. Yang keempat, Uqbin Amir semoga Allah meridai dan Muslim wal la tazalu la tazalu isabatan min ummati yuqatiluna ala amrillah akan terus ada satu kelompok dari umatku mereka berperang di atas agama Allah al haq agama Allah al Islam al sunnah berperangnya benar membela agama yang benar qahirina li'aduwihim mereka bisa mematahkan kekuatan musuh-musuh mereka Qahr itu mematahkan kekuatan dan menguasai. Mereka bisa mematahkan kekuatan musuh-musuh mereka dan menguasai mereka. La yadhurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ta'tiyahumus sa'at wa hum ala dhalik. Hingga datang kepada mereka kiamat dan mereka tetap di atas itu. Faqala Abdullah berkata Abdullah ajal. Betul itu hadis. Ada lanjutannya. Al thumma yab'atsullahu rihan karihil miski. Lalu Allah Jalla wa ala akan akan akan mengirim rihan angin karihil misk seperti angin misik masuha masul harir lembutnya selembut sutra angin Sewangi misik Seribu Sutra. Fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman illa qabadathu. Angin tadi tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan satu jiwa pun yang di hatinya ada sebiji debu keimanan melainkan akan mencabut nyawa tadi. Semua akan mati dengan itu. Thumma yabqa shirarun nas. kemudian yang tersisa orang-orang yang paling jelek yang paling jahat yang paling buruk alaihim taqumu sa'ah pada merekalah bangkitnya kiamat ini lafaz menerangkannya di atas kata-kata sampai kiamat taifal mausrah sampai kiamat sampai kiamat yakni sampai dekatnya hari kiamat jadi nggak sampai kiamat kalau sampai kiamat bukan taifal mausrah sampai dekatnya hari, hari kiamat. Kapan itu? Batasnya ketika Allah Jalla wa'ala mengirimkan menjelang kiamat nanti angin sewangi misik selembar sutra yang mencabut nyawa semua orang yang punya iman meskipun sedikit imannya. Maka selesai era kaum muslimin, selesai masa Taifah al mansurah Barakallahu Baru kemudian yang tersisa orang jelek, orang jahat, kaum kufar, kaum musyrikin segala macam pada mereka baginya kiamat. Taib. Berarti semua yang punya iman akan dicabut nyawanya. Bedanya kalau Taif al-Mansurah juga dicabut nyawanya, mereka dicabut nyawanya dalam kondisi sebagai orang-orang yang menegakkan kebenaran. Orang yang ketika itu masih tetap tak masuk di sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, membela agama Allah, tetap dengan seperti itu. Yang lainnya wallah alam dikarenakan kecil keimanannya. Tapi Taif al-Mansurah dicabut nyawanya dalam kondisi berperang alal haq, membela agama Allah. ta'ib di atas amrullah. Itu keutamaannya mereka. Jadi nggak sembarang muslim, nggak sembarang mukmin, tapi yang spesial di kalangan muslimin spesial di kalangan kaum mukminin disebut dengan Taifah al-Mansurah. Yang kelima, hadis Sa'ab bin Abi Waqqas maqala meridainya. Indah Muslim wa la yazalu ahlul gharbi zahirina 'alal haq hatta taqumas sa'ah akan senantiasa ada ahlul gharbi. Kalau terjemahan Eh, lafziyahnya ahlu gharbi orang-orang barat. Nah gitu ya. Itu terjemahan lafziyahnya orang-orang barat. Baik. Tapi wajib untuk merujuk kepada keterangan para ulama. Kalau tidak, nanti antum punya pemahaman yang aneh. Kenapa demikian? Ini tentang Taifah al-Mansurah. Kalau terjemahan bahasa biasa, لا يزال أهل الغرب ظاهر الحق حتى تقوم الساعة senantiasa ada orang-orang gharb, orang-orang barat menang tampak di atas kebenaran sampai makin hari kiamat. Ini kalau tanpa merujuk keterangannya ulama malah bahaya ini. Anda akan menerangkan, loh. Hadis menyebutkan Taifah al-Mansura itu orang barat. Jangan orang barat, orang-orang Eropa, Amerika, orang barat. Itu Taifah al-Mansura mereka itu. Ini ngawur lagi ya, Pak. Kita akan terangkan Insya Allah di masail tentang siapa yang dimaukan dengan ahlul gharbi. Yang jelas bukan orang barat. Nanti ya, dengan dibahas Insya Allah di, TV masail. Ini akan diterangkan pula kenapa disebut dengan ahlul gharbi. Tayyip. yang keenam. Hadis Qurra bin Iyas Al-Muzani semoga Allah meridainya, Ini Ahmad wa Tirmidzi wal lahu. Ini lafaz Imam Tirmizi wa ghairihima. Lafaznya Tirmizi Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Ketika orang-orang Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan di tengah-tengah kalian. La tazalu qa'ifatun min ummati mansurina Sebab akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang mereka ditolong, mansurah, ditolong, dimenangkan, dibela. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang melemahkan mereka hatta taqumus saah sampai bangkitnya hari kiamat. Ada kata-kata awal kalau orang semerusak nggak ada kebaikan pada kalian. Itu mengisyaratkan Taif al-Maus di mana ya, kon Di Syam. Kalau sudah rusak, ya sudah berarti selesai. Tidak ada Taif al-Mansurah. Kalau nggak ada Taif al-Mansurah, nggak ada kebaikan pada kalian. Sehingga keberadaan kelompok ini berkah bagi umat, kebaikan bagi umat dan tempatnya di Syam. Qala Muhammad bin Ismail wal Bukhari. Berkata Muhammad bin Ismail Imam Imam Tirmidzi menukil ucapannya Al-Bukhari. Kata Al-Bukhari, qala Ali al-Madini. Berkata Al-Madini tentang Taifah Mansura ini. Belum mengatakan hum ashabul hadis. Mereka Taifah Al-Mansur adalah ahlul hadis. Ahli hadis. Ini langsung keterangan dari para ulama di masa itu di era Imam Ahmad bin Hambal, di era Imam Syafi'i, di era Imam Malik rahimahullah. Masa-masa itu mereka mengatakan yang namanya Taifah al-Mansurah adalah ahlul hadis. Barakallahu Antum kalau membaca Syarah Muslim dan juga buku-buku yang lain, Al-Imam Nawawi menerangkan tentang kata-kata ahli hadis yang dimaukan sama Al-Lumadini dan ulama-ulama yang lain ya. <clears throat> menukil keterangan dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Yang dibawakan dengan ahlul hadis adalah ahlul hadis dan siapa saja yang menapaki, menelusuri jejak langkah mereka dari kalangan ahlu sunnah, ulamanya atau awamnya ikut dengan mereka. Jadi bukan semata-mata yang pakar hadis yang dikatakan sebagai ahli hadis itu nomor satu tapi juga termasuk ahli hadis baik termasuk Taifah Al-Mansurah siapa saja yang menapaki jejak langkah mereka termasuk dengan Quran dengan sunnah dengan pemaham para salaf dari kalangan para ulama-ulama sunnah dan orang-orang awamnya digabungkan di sini ketika ikut mengikuti jejak langkah para ulama itu yang mereka yang, yang mereka inginkan, yang mereka maknakan barakallahu fikum. Sehingga ahli hadis adalah ahlus sunnah jamaah yang termasuk bil kitab sunnah dan dengan pemahaman salaful ummah baik dari kalangan ahli hadis, ahli fiqih, ahli tafsir, dari kalangan para ulama, tulabul ilm, kaum muslimin yang mereka di atas kitab dan sunnah dengan pemahaman para salaf, mereka dikatakan sebagai ahli hadis dan mereka adalah Taifah al-Mansurah. Kata Tirmidzi wa fil bab an Abd bin, bin Hawala wa bin Umar wa bin Thabit wa bin Amr. Ini sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang Taif al-Mansurah. Kata Tirmidzi wa hadza haditsun hasanun sahih. al Albani rahimahullah, kata Syekh Albani rahimahullah, qultu saya katakan wa huwa ala syaikhain. Ini hadis di atas Sahih Bukhari Muslim. Maknanya rawi-rawinya adalah rawi rawi Bukhari Muslim. Sama rawinya tetapi hadisnya di luar Bukhari Muslim. Sehingga tingkatan keabsahannya di bawahnya Bukhari Muslim. Ala kulli hal ini hadis sahih. Yang ketujuh, Sauban sama kalau meridainya indah Muslim. Wa lafdhuhu la tazalu ta'ifatun min ummati akan senantiasa ada sekelompok dari umatku zahinal haq mereka nampak menang di atas kebenaran la yadurhu man khadalahum tidak akan membahayakan mereka orang yang melemahkan mereka hatta yatiya amurullahum kadalik. hingga datang perkara Allah dan mereka seperti itu yang kedelapan Imran ibnu Husain semoga Allah meridai Inda Abi Dawud wa ghairi wa lafdhuh lafaznya adalah la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ala man nawahum hatta yuqatila akhiruhum al-masihat dajjal. Ini penting tambah ya, Pak. Yang artinya akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku. Mereka berperang di atas kebenaran, mereka nampak dan menang di atas setiap orang yang menentang mereka sampai yang akhirnya era akhirnya Taif al-Mansurah yang memerangi Al-Masih Dajjal. Ya, akhiruhum yang terakhir dari Taif al-Mansurah nanti yang perang melawan Al-Masih Dajjal. Yang perang melawan Dajjal siapa di, di, di akhir zaman dengan banyak periwayatan dari beliau Alaihi Wasallam? siapa ya, Imam Mahdi Nabiullah Isa dan yang bersama dengan beliau. Siapa yang memburu Dajjal? Siapa yang memburu Dajjal? Siapa yang memburu Dajjal di akhir zaman nanti? Kok bingung? Nabi Nabiullah Isa alaihissalam. Jangan ragu-ragu. Itu sahih riwayatnya. Yang memburu Dajjal adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Artinya apa ya Pak? Artinya yang nanti bergabung dengan Nabiullah Isa alaihissalam di akhir zaman dan yang bergabung dengan Imam Mahdi al muntabar yang dikasih kelompok terbaik di masa itu mereka adalah at taifa al-mansurah mereka adalah at taifa al-mansurah bersama-sama dengan Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihissalam perang melawan Dajjal dan pasukan Dajjal Antum kalau membaca keterangan tentang Dajjal, pasukannya banyak ketika itu. Ribuan, puluhan ribu pasukannya ya Yang membawa bendera-bendera pasukannya Yahud Asfahan. langsung dalam riwayat Yahudi Asfahan. Mohon maaf, Asfahan Iran tempatnya. Barakallahu Itu nanti perang besar namanya Malhamatul Kubra marhamah besar, perang besar di akhir zaman yang dihadapi adalah kaum kufar, orang-orang Yahudi dan segala macam yang merupakan uh, pengikut Dajjal. Yang melawan mereka Taifah Al-Mansurah. Pasukan terbaik di masa itu. Pemimpinnya Al-Mahdi Al-Muntazar dan Nabiullah Isa alaihissalam. Mohon maaf bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan yang lain, tapi Taifah Al-Mansurah. Al-Firqatun Najiyah. Siapa mereka? Ahlul Hadis. Siapa mereka? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang dikenal dengan nama Salafiyin. Barakallahu fikum. Wa sahih tahta Sahih riwayatnya barakallahu fikum. Sengaja kita bawakan sejumlah hadis yang cukup banyak dari sahabat yang berbeda dan dia sahih untuk lebih menjelaskan tentang siapa Taifah al-Mansurah, bagaimana sifatnya mereka, apa keutamanya mereka? Bersama siapa mereka nanti? Dan lokasinya di mana? Masih ada waktu ya? Jam berapa maghribnya? Kurang tiga menit. Anda mau baca hadis satunya lagi. Kurang empat menit. Lumayan. Yang berikutnya ya kawan. Baca lagi hadisnya. Nanti Ba'dal Maghrib akan dijelaskan penjabarannya insyaAllah ta'ala. Al-hadithu sabi'asyar Ayat yang ke-17 ini menjelaskan langsung tentang lokasi-lokasi Taifah al mansura Qala Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana haywa ibnu Shuraih al-Hadrami al-Hadramut. Qala haddatsana Baqiyah ibnu al-Walid. Qala haddatsana Bahir an Khalid yani ibnu Mi'dan an ibni Abi Qutailah an ibni Hawalah namanya Abdullah bin Hawalah Kal belum mengatakan. Kalau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, saya sirul amru. Semua urusan ini nanti nanti akan menjadi antakunu junu dan mujanada. Kalian nanti akan menjadi pasukan-pasukan yang berkelompok-kelompok, pasukan yang berbaris-baris menerangkan nanti akhir urusan nanti kalian di akhir zaman nanti kamu nanti wahai kaum muslimin akan menjadi pasukan-pasukan junud mujannadah besar jumlahnya beliau mengatakan jundun di Syam ada pasukan di, di, di Syam wa jundun bil Yaman ada pasukan di Yaman wa jundun bil Irak dan ada pasukan di Irak di kata tempat kalau Ibnu Hawala berkata Ibnu Hawala, "Khirli ya Rasulullah in atur dalik." Pilihkan pilihkan untuk aku ya Rasulullah kalau aku mendapati masa itu. Fakal belum mengatakan alaika bisyam. Wajib atas engkau untuk memilih pasukan Syam. Fa innaha khairatullah min ardihi. Dikatakan Syam merupakan bumi Allah yang terbaik. Ya Jadabi ilaiha akan datang ke sana, berbondong-bondong ke sana khiratahu min ibadih, hamba-hamba yang terbaik pula. Syam bumi yang terbaik, bumi Allah yang terbaik. Nanti bukan sekarang, nanti, nanti akan datang ke sana berbondong-bondong hamba-hamba yang terbaik dari hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Lalu Beliau mengatakan fa'amma in abaitum Adapun kalau kamu enggan tidak mau ke Syam, fa'alaikum biyamanikum. Maka wajib atas kamu bergabung dengan pasukan Yaman. Wasku min ghudarikum dan kamu wasku meminum dari ghudarikum atau min ghudurikum. Ghudur jamak ghadir, yaitu telaga-telaga kalian. Minum telaga kalian. Qala fa inna Allah tawakkala li bisyami wa ahlih. Sebab Allah Jalla wa Ala bertawakal untukku dengan Syam dan ahlu Syam. Takau uh, tawakkala ay tadhammana wa takaffal. Allah menjamin untukku kemenangan dengan Syam dan ahlu Syam. Kalau bi Syam tidak e, e, menjamin dengan Syam dimanakan oleh para ulama yakni Allah Jalla wa ala tidak akan menghancurkan Syam dengan fitnah. Kalau ahli dengan orang-orangnya yakni Allah Jalla wa'ala menjamin untukku dengan orang-orang Syam mereka tidak akan binasa dengan fitnah tidak akan terkena fitnah dan Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang tinggal di sana dengan fitnah jaminan nanti di masa mendatang di menjelang kiamat orang orang yang di sana orang yang terbaik dari hamba Allah Jalla wa'ala tidak bakal terfitnah dengan fitnah apapun dan pasukan-pasukan Syam nanti adalah pasukan yang terbaik. Baru pasukan Yaman, baru pasukan Irak. Barakallahu fikum. Jalan. Ayo insyaallah. Kita teruskan nanti ba'dal maghrib sisa hadisnya. Sementara cukup alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum.